Bab yang berikutnya adalah terkait dengan masalah cium tangan. Kita baca babnya Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabihi al adabil mufrad Bab takbil bab takbil yad Bab mencium tangan. Kita baca semua riwayatnya baru dijelaskan khulasah hukumnya insyaallah. Qala haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Awanah عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لابن عمر رضي الله عنهما قال dari Ibnu Umar beliau berkata kunna fi ghazwatin kami dahulu berada di sebuah perang disebutkan perang Mu'tah fahasan nasu haisatan pada waktu itu pasukan kaum muslimin kocar kacir berpaling sana kemari. Ini kocar kacir. Dikarenakan musuh yang begitu banyak sehingga nggak sanggup untuk melawan musuh tersebut. kulna kami katakan Kaifa nalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqad farana? Bagaimana nanti kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita sudah lari dari medan perang zalat maka turun ayat di Al-Anfal ayat yang ke-16 illa mutaharrifal liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah. Ini ayat menjelaskan larangan untuk mundur dari pasukan. Larangan lari dari pasukan. Diancam dengan ancaman yang keras, murka dari Allah Azza wa Jal. Kecuali mundurnya itu untuk taktik perang atau mundurnya kepada fi'ah kepada kelompok muslimin yang lain mundur bergabung dengan pasukan yang lainnya turun ayat ini Fakulna maka kami mengatakan la nakdumul Madinah. Kita nggak mungkin nggak akan datang ke Madinah. Fala yarana ahad sehingga enggak ada seorang pun yang bisa melihat kita. Sudah, kita jangan ke Madinah. Karena kita kabur dari eh, lari dari medan perang, nggak usah ke Madinah supaya jangan sampai ada orang ada orang yang melihat kita. Fakulna lalu kemudian kami mengatakan lau kodimna. Ya sudahlah kita pergi aja ke kota Madinah. Bimbang pulang ndak pulang ndak pulang ndak pulang ndak dikarenakan merasa berdosa, merasa bersalah, kabur dari pasukan perang. Pada akhirnya mereka pulang ke kota Madinah. Faqaraja Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatil min salatil fajr. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari salat fajar subuh. Kulna kami langsung melaporkan diri. Nahnul farrarun. Ya Rasulullah kami kabur. Kami lari dari medan perang ya Rasulullah. Kal ternyata Rasul mengatakan antumul akarun. Tidak. Kalian justru akarun. Maju ke medan perang. Maju ke pasukan yang lain. Fakobilna yadahu. Kami pun mencium tangannya Rasulullah SAW. Kala belum mengatakan ana fi'atukum. Saya juga termasuk fi'ah kalian yakni pasukan yang lain yang kamu lari menuju bergabung dengannya. Karena tadi kan dua dua yang diizinkan mundur untuk taktik perang atau mundur yang kedua untuk bergabung dengan pasukan yang lain, fi'ah yang lain. Saya kata Rasul, fi'ahnya kalian, juga pasukan yang lain bagi kalian. Sehingga kalian bukan orang yang kabur dari medan perang, namun justru maju ke medan perang dan mundur ke lari kepada saya yang juga merupakan e, pasukan yang lain bagi kalian. Namun ini dhaif ya ikhwan. Isnadun dhaif. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Abi Maryam, Sa'id bin Abi Maryam. Al-Misri. Qala haddatsana Attaf bin Khalid. Qala haddatsani Abdul Rahman bin razin. Qala dia berkata mararna birrabadzah." Kami melewati Robadah, sebuah tempat namanya Robadah. Fakilalana dikatakan diberitahukan kepada kami hahuna Salam eh, ibn, ibn Aqwa. Di sini ada sahabat Salam, Salama eh, ibn Aqwa. Sahabat salama ibn Aqwa. Fa'ataituhu. Saya pun mendatanginya. Fasallamna alaih kami mengucapkan salam kepada beliau fa'akhraja yadaihi lalu Salamah ibn al-Aqwa mengeluarkan kedua tangannya Fakal sambil mengatakan bayatu bihataini Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam saya membayat Rasul dengan dua tanganku ini Shallallahu alaihi wasallam fa ka'annaha kafu ba'ir Lalu beliau mengeluarkan telapak tangan beliau yang besar kayak telapak tangan onta. Besar ya. Faqumna ilaiha faqabbalnaha. Kami berdiri menuju ke tangan tadi dan kami cium tangan tadi. Yang ini isnadu Hasan. Hasan isnadnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان Abdullah bin Zaid bin Jur'an dhaif. Qala Thabit li Anas. Thabit al-Bunani bertanya pada Anas bin Malik, "Amasastan nabiyya sallallahu alaihi wasallam biyadik?" Apakah kau pernah menyentuh Rasul dengan tanganmu? Qala na'am. Dia mengatakan pernah. Faqabbalaha. Maka sahabat mencium tangannya Anas. Ini dhaif. Tapi semuanya baif kecuali satu tadi terkait dengan sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu arba. Baik, Sekarang kita bahas tentang masalah ahkamnya. Apa hukumnya mencium tangan? Apa hukumnya mencium tangan? Ketika berjumpa dengan orang lain. Di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama ialah mencium tangannya sendiri ketika berjabat tangan dengan orang lain. Hada makruh. Ini dimakruhkan oleh para ulama. Ini dimakruhkan oleh para ulama. Kita misalnya. Ketemu sama orang lain. Kita mengucapkan salam. Begitu ya. Kemudian musofah jabat tangan. Ah, jabat tangan. Ya. Ketika ketemu sama orang lain tadi, jabat tangan atau dia cium sendiri? Cium tangannya sendiri. Ada makruh. Dihukumi makruh oleh para ulama dikarenakan tidak pernah ada di kalangan salaf. Ada awalnya. Yang kedua, ialah mencium tangan orang lain. Mencium tangan orang lain. Maka dirinci tergantung siapa yang dia cium tangannya itu. Kalau yang dia cium itu bukan orang alim, bukan orang soleh, bukan orang yang adil, penguasa yang adil, Bukan pula seseorang yang diharapkan kesolehannya. La alim, wala saleh, wala adil, wala syih. Ada makruh bil ijma'. Juga dikatakan makruh dengan ijma' ulama. Kenapa? Tidak layak dicium tangannya. Alim bukan, soleh bukan, ha? orang yang adil bukan, yang diharapkan kebaikan bukan, orang yang dihormati bukan. Siapa dia kalau begitu? Ya orang biasa, maka mungkin orang yang fasik. Maka dimakruhkan oleh para ulama. Yang ke? Yang berapa? Yang berikutnya lagi lah pokoknya. Taib. Dia mencium tangan orang lain. Yang dicium itu adalah seseorang yang dihormati karena dunianya. Entah karena kekayaannya, atau karena dunianya, atau harta bendanya, atau jabatannya, atau kedudukan dia di sisi ahlu dunia. Ahlu dunia. Maka ini dikatakan makruhun. Juga dimakruhkan oleh para ulama. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala makruh. Bahkan sebagian mereka mengatakan syadidul karohah. Dimakruhkan dan sangat dimakruhkan. Kenapa? Dikarenakan e, memuliakan mencium ahlu dunia. E, dalam pandangan salah, barakallahu fikum, mereka bukan orang yang layak dihormati atau dimuliakan. Kita tidak boleh merendahkan diri di hadapan ahlu dunia. Di, di, dimakruhkan ya ikhwan. Hah? Yang ke? Yang berikutnya. Yang berikutnya ialah mencium tangan orang lain dan dia itu seseorang yang alim. Seorang alim atau seorang penguasa bagi bangsa yang adil atau orang yang saleh yang dikenal kesalehannya barakallahu fikum. Tayyib, untuk yang ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala membolehkan dengan syarat. Disebutkan dalam silsilah sahihah jawazu takbil yadil alim Bolehnya mencium tangan seorang alim apabila terpenuhi syarat berikut. Syarat yang pertama ialah Allah yattakhidha adatan. Jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Hmm? Jangan. Jangan seperti kata bertindakan para masyayikh itu yang punya kebiasaan tangannya dijulurkan ke murid-muridnya. Ah, oh, kawan ngambung. Yuk. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ini enggak sepantasnya. Sudah ya? Allah yatakhidahu dan Jangan menjadikannya sebagai kebiasaan. Allah yaj'alahu sunnatan mustamirrah Jangan menjadikannya sebagai sebuah sunnah yang terus menerus dikerjakan. Kenapa? Sebab Nabi kita Muhammad SAW memang pernah dicium tangannya, tapi jarang. Nudroh kata sangat jarang sekali. Sehingga boleh, tapi ingat jangan dijadikan kebiasaan, jangan dijadikan sebagai sunnah yang terus kamu kerjakan. Ketemu seorang alim, cium tangan, tambah lagi cium tangan, tambah lagi cium tangan. Alim apa Ustaz? Ha? Alim. Yang Ya, yang dikatakan sebagai seorang alim, seorang syekh adalah apalagi sang alim tadi yang membuatnya sebagai sebuah kebiasaan. Kata murid-muridnya tangannya gini. Ha, ah, ah, ha, ah, ha, ha. Ayo, ayo, ayo. Gitu. Adalah ya juz. Yang kedua, syarat yang kedua alla yad'u dzalika ila takabburil alimi ala ghairih tindakan itu mencium tangan sang alim tidak membuat sang alim takabur tidak membuat sang alim takabur merasa tinggi hati merasa besar di atas orang lain seperti kebanyakan masyaih tarekat yang ada sekarang ini para kelasikum. Nah, ya, merasa tinggi, duduk di atas kursinya begitu, kemudian semuanya datang. Hmm. Hmm. hmm gitu ya. Ya apa ya? Nah, seperti itu boleh. Kenapa ada usul takabur di situ? Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah Allah yu'addiya ila ta'tili sunnatin ma'lumah ka sunnatil musafahah. Tindakan itu tidak uh, tidak menyeret atau tidak berimbas atau nggak berakibat hilangnya sebuah sunnah yang maklum seperti sunnah musafahah sunnah jabat tangan Ya, jangan sampai karena sibuk cium tangan akhirnya lupa dengan jabat tangannya itu. Yang sunnah jabat tangannya ya kan. Termasuk sebab di, gugurannya dosa. Sebab diamuni sebuah dosa dengan jabat tangan tadi itu. Nah, ketika sibuk dengan cium tangan akhirnya lupa dengan jabat tangan ini, maka dimakruhkan. Sibuk cium tangan, cium tangan, cium tangan, lupa dengan jabat tangan ketika berjumpa dengan yang lainnya. Dikarenakan musafaha jabat tangan merupakan masyru'ah sangat dianjurkan dengan tindakan Rasul dan sabda Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga ketentuan disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini ketika yang dicium seorang yang alim atau orang yang soleh dianggap soleh bertakwa atau seorang imam penguasa. Barakallahu fikum. Adapun ketika yang dicium tangannya adalah orang tua, maka ia juz min babil ihtiram wal ikram. Diperbolehkan dimasukkan dalam bab memuliakan dan menghormati orang tua. Itu pun tidak dijadikan sebagai sunnatun ma'lumah. E, terkadang cium, temu cium tangan, dicium tangan, kadang tidak. Supaya paham, yang sunnah adalah jabat tangannya. Mencium ini eh, dimasukkan dalam pembahasan ikram tadi ya kan. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Coba insyaallah ya. Jadi ada beberapa perincian yang disebutkan oleh para ulama. Intinya jangan sampai masuk pada satu akidah. Ini yang membahayakan. Yaitu apa? Jangan sampai tabarruk bisolihin Jangan sampai ada akidah ngalah barokah dengan orang soleh tadi. Itu yang, itu yang akidah yang lebih mengerikan. Sebab bab ini hanya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam saja. Barakallahu fikum. Kalau zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk beliau diperbolehkan untuk ngalah barokah dengan Nabi kita Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak lainnya tidak boleh. Ini semata-mata untuk memuliakan, menghormati orang yang alim atau orang yang soleh atau orang yang tua atau seorang pejabat, e, penguasa di sini dan nggak dijadikan sebagai sunnah yang terus di, dikerjakan dan yang lain-lainnya dari ketentuan yang disampaikan tadi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Difaham ya? Ini ingat cium tangannya. Kalau cium tangan disertai dengan tindakan-tindakan yang melanggar agama, maka tidak boleh. Contoh, cium tangan disertai dengan membungkuk. Kayak orang ruku. Atau cium tangan disertai dengan uh, tindakan orang yang kayak sujud begitu. Adalah ya juz. Karena ruku sujud hanya untuk Allah Azza wa Tahu yang, yang yang dimaksud? cium tangan sambil uh, kayak orang sungkuman gitu ya orang tuanya duduk anaknya kemudian apa namanya sungkem ini nggak boleh yang dibahas bukan terkait dengan cium tangannya tapi terkait dengan posisi dia seperti orang yang rukuk atau sujud ini uh, boleh ini malah lebih parah daripada semata-mata kemakruhan di, dihukumi haram dikarenakan ada arah menuju kesyirikan Barakallahu Jika dengan rukuk dan sujud hanya untuk Allah Azza semata. Difahami misalnya, ya? Oleh ini, dengan semata-mata cium tangan dengan tanpa membungkuk, dengan tanpa sujud, dengan tanpa rukuk. Cium tangan. Dengan ketentuan di atas, barakallahu fikum. Nah. Sekarang pembahasan yang berikutnya tentang masalah mencium kaki. Qala rahimahullahu taala babu takbil rijl. Bab mencium kaki. Terbayang ya? Hah? Jadi ada seorang alim atau orang yang soleh dicium kakinya. Mungkin dia berdiri yang itu langsung membungkuk atau kayak orang eh, apa namanya merunduk begitu cium kakinya. Atau dia duduk di kursi dicium kakinya. Tergambar ya, dicium kaki. Mungkin nggak cium kaki sama berdiri. Gak mungkin ini tahu sih ya, Pak. Mesti ada merunduknya, kami gitu ya. Kakinya di di bawah. Apa mungkin kemudian sang alim kaki dinaikkan gitu? Hah? Ah, ampun. Ya, jelas menyelisih adab. Yang umumnya emas eh, dia berdiri, yang datang langsung merunduk cium kakinya itu atau dia duduk di di atas kursi dicium kakinya sungkeman seperti itu. Apa hukumnya ini? Yang ini barakallahu fikum la yajuz. Semua asar, semua riwayat yang membahas bab ini semuanya baik. Tidak ada yang sahih, semuanya dhaif. La yajuz, dikatakan haram. Dikatakan haram. Al-fa'il warabi bihi athimani. Sang pelaku dan orang yang ridho dengan tindakan tadi berdosa. Sama-sama dosa. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan posisinya dipastikan ada unsur merunduknya Kayak orang rukuk atau kayak orang sujud. Barakallahu Hadza la yajuz. Walaupun alim, walaupun orang saleh, walaupun orang tua. Hadza la yajuz. Yang boleh hanya cium tangan, kaki tidak boleh. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مطر ابن عبد الرحمن الأعنق Qala haddathatni imra'atun min sabahi Abdul Qais yuqalu laha Ummu Aban ibnatul Wazi. Hadhihi majhula. Ini uh, seorang wanita Arabi pedalaman dan dia majhula. enggak kenal siapa dia. Anjaddiha dari kakeknya. Anna jaddah al-Wazi ibn Amir qal. Kakek dia yang namanya Al-Wazi ibn Amir menceritakan qadimna kami datang ini ke kota Madinah faqila maka dikatakan kepada kami zakar Rasulullah SAW. itu itu yang namanya Rasulullah SAW. Fakadna biyadaihi wa rijlaihi nuqabbiluha. Kami pun langsung mengambil tangannya Rasul dan kakinya Rasul kami cium tangan dan kakinya beliau. Baif ha dhaif padanya ada Ummu Aban ibnatul Wazi majhulah majhulah barakallahu fikum karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah qala haddatsana Abdurrahman bin Mubarak qala haddatsana Sufyan bin Habib qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Amr Ibnu Murrah, an Zakwan, an Suhaib. Suhaib ini juga majhul. Juga majhul. Qal dia mengatakan raaitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaihi. Aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib mencium tangan Abbas bin Abdul Muthalib dan kedua kakinya. Ada mauquf bukan sabda Rasul bukan tindakan Rasul mauquf dari Ali dan dia dhaif kadzalik juga dihukumi dhaif oleh para ulama semuanya dhaif nggak ada yang sahih maka dinyatakan oleh para ulama tidak diperbolehkan mencium kaki tidak diperbolehkan mencium kaki baik kakinya orang tua atau kakinya sang alim atau kakinya orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan hal tersebut tidak pernah ada di kalangan salaf dan posisinya seperti posisi orang yang rokok atau sujud kepada seorang dan itu merupakan haknya Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya? Dengan perincian-perincian di atas. Barakallahu fiikum. Baik. Satu bab lagi kita baca dikarenakan pernah lewat pembahasannya yaitu berdiri dalam rangka menyambut orang lain mengagungkan dia dengan cara seperti itu baru kemudian bab, bab yang berikutnya bab-bab penjelasan tentang mengucapkan salam itu banyak bab disebutkan sama Al-Bukhari rahimahullah satu lagi Evan ya, supaya pembahasan perjumpaan berikutnya khusus pembahasan tentang masalah salam. Panjang sekali bahkan banyak bab tentang masalah mengucapkan salam dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah salam. Qala rahimahullahu taala babu qiyamir rajul lirrajul ta'zima ta'zima. Bab seseorang berdiri menyambut orang lain dalam rangka ta'zim mengagungkan dia. Tadinya duduk, datang seorang, berdiri semuanya. Dia berdiri untuk mengagungkan dia. Apa hukumnya ini? Kita baca riwayatnya dan dirinci insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Adam ibn Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj, qala wa haddatsana Hajjaj Ibnu Minhal. Qala haddathana Hammad Ibnu Zaidin. Qala haddathana Habib Ibnu Syahid. Qala sami'tu Aba Mijlas yaqul. Namanya Lahib Ibnu Humaid Al-Basri. Saya pernah mendengar Abu Mijlas berkata, "Inna Muawiyah kharaja." Sesungguhnya Muawiyah keluar. Muawiyah kala itu seorang penguasa seorang raja pertama Daulah Bani Umayyah. Muawiyah keluar. Wa Abdullah ibnu Amir wa Abdullah ibnu Zubair ku'ud. Sementara ada dua orang sahabat, Abdullah bin Amir dan Abdullah bin Zubair duduk dua-duanya. Muawiyah keluar. Faqama ibnu Amir wa qa'ada ibnu Zubair wa kana auzanahuma. Abdullah bin Amir berdiri menyambut Muawiyah. Sementara Abdullah bin Zubair duduk tidak berdiri. Wa kana auzanahuma dan uh, Abdullah bin Zubair yang paling cerdas, yang paling matang secara akalnya. Qala Muawiyah maka langsung Muawiyah mengatakan ya, kepada Ibnu Amir. Disebutkan dalam lafaz yang lain, "Ijlis." Duduk kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu" Barang siapa yang me me me mengembirakan dia, barang siapa yang suka. Ayyumassal lahu ibadullah qiyama. Barang siapa yang suka dihormati, diagungkan, dimuliakan oleh hamba-hamba Allah dengan mereka berdiri untuknya fal yatabawwa baitan minan nar. Silakan dia persiapkan rumahnya dari neraka. Diancam dengan neraka. Ini sahih ya ikhwan. Isnadun sahih. Isnadun sahih. Intah. Di sini disebutkan oleh para ulama perlu dibedakan antara al-qiyamu lirrajuli ta'zima berdiri untuk mengagungkan seseorang dan al-qiyamu ila rajuli istiqbala berdiri untuk menyambut seseorang yang datang dari safar atau lama tidak ketemu atau memberikan kabar gembira dan semisalnya bukan ta'zim bukan untuk mengagungkan dia qama li dan qama ila mereka mengatakan kalau qama lirrajuli ta'zima berdiri mengagungkan seseorang hadza haram. Dikarenakan riwayat ini ancamannya keras, diancam dengan rumah dalam neraka, dari neraka menunjukkan dosa besar. Tidak boleh berdiri menyambut orang lain dalam rangka ta'zim kepada dia. Ha, ta'zim. Ada ya yajuz hukumnya haram baik uh, yang berdiri atau orang lain yang datang yang mengharapkan seperti itu. Sama-sama tidak boleh. Ada yang datang. Kalau saya datang semuanya berdiri. Ha? Semuanya berdiri. Harus memuliakan dan menghormati saya. Ada haram. Diancam dengan ancaman seperti ini. Dia masuk. Ha? Tuk, diri semuanya. Ini sudah, sudah, haram. Apalagi tambah, ditambah dengan membungkuk. Ini keharaman yang kedua. Barakallahu fikum. Ada lagi. Ya, Dipahami ya? Atau dia nggak minta orang lain yang tadinya duduk berdiri dia mengagungkan dia, memuliakan dia dengan cara seperti itu dan dia suka. Dia dari itu juga haram. Paham ya? Dia nggak minta. Dia masuk diri semuanya memuliakan dan mengagungkan dia dan dia senyum. Terima kasih atas sambutannya dan penghormatannya. Dia senang. Adalah yajuz. Juga hukumnya haram. Dilam ya? Ada yang dimaukan sama Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ada, ada pun yang kedua. Berdiri menyambut ke datangan e, orang lain. Bukan ta'wim. Bukan ta'wim. Tapi dalam rangka untuk Barakulahikum e, Bisyarah. Memberi kabar gembira kepada dia atau dia baru pulang safar atau lama tidak ketemu maka dia sambut kedatangannya kemudian dia salam jabat tangan mu'anakoh mu'anakoh ya perpelukan ada ya juz diperbolehkan barakallahu sebab bukan karena ta'zim dikarenakan sebab tadi apalagi dia bangkit menuju ke orang tersebut karena perlu bantuan. Ini lebih diperbolehkan lagi. Dah, anda lagi duduk, ada masya Allah si fulan, wih barangnya wake, bawaannya banyak, setengah mati dia. Langsung kamu berdiri, bantu dia bawakan barangnya. Ini diperbolehkan juga ya Pak. Atau ada yang sakit. Datang lagi sakit. Entah terluka atau habis tabrakan atau apa atau memang baru pulang dari rumah sakit berdiri menyambut dia untuk membopong dia. Ada ya juz. Itu semuanya diperbolehkan sebab nggak ada unsur ta'zim, nggak ada unsur pengagungan. Tahu bedanya ya? ya kalau niatnya untuk menolong, ada yang sakit menolong, ada yang bawa barang barang banyak ditolong bawa barang-barangnya atau memberi kabar gembira atau pulang dari safar atau lama ketemu ini diperbolehkan. Yang nggak boleh ketika ada unsur takzim mengagungkan dia. Ini yang diancam dengan neraka barakallahu fikum. Nah, tentu merupakan tindakannya orang-orang sombong, orang-orang angkuh dari kalangan para raja-raja ajam, raja-raja timur dahulu barakallahu fikum yang suka diperlakukan demikian. Nah, di sini kita melihat fadilahnya Muawiyah. Keutamaan sahabat Muawiyah Dikarenakan beliau selaku seorang penguasa, seorang raja kala itu tidak mau diagungkan, dimuliakan dengan cara seperti itu. Maka meminta duduk orang tadi. Ijlis. Dan disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa radhiyallahu taala anhu wa arba. Tarakallahu fiik. Cukup ya? Cukup. Tapi yang berikutnya pembahasan yang lain tentang masalah salam. Ini panjang bab-babnya dan cukup banyak. Semoga dikasih kemudahan untuk membahasnya pada kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fiikum. Allahu taala alamu bis-shawab.